Kemudian beliau masuk ke dalam eh, matan alfiyah dan mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke 267 dan bait ke 268. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan alamatul fi'lil mu'adda an tasil ha ghairi masdarin bihi nahwu amil. Tanda dari fi'il muta'addi itu adalah fi'il muta'addi tersebut itu dapat ber, sambung langsung dengan hak. Ya, maksudnya di sini adalah domir hak. Namun ghairi masterin bihi. Namun domir hak tersebut itu kedudukannya itu bukan sebagai master atau juga dikenal sebagai maf'ul mutlak. Jadi hak tadi itu kedudukannya bukan uh, maf'ul mutlak. Contohnya apa? Nahwu amila. Contohnya adalah fi'il amila. Amila itu dapat bersambung dengan hak menjadi amilahu. Dan hak di situ bukan sebagai maf'ul mutlak, tetapi sebagai maf'ulun bihi. Maka amila adalah fi'il muta'addi. Kemudian beliau melanjutkan fansib bihi maf'ulahu in lam yanub an fa'ilin nahwu tadabbartul kutub. Maka jika fiilnya itu adalah fiil muta'ati, maka nasabkanlah dengan fiil tersebut maf'ulnya. Ya, maksudnya adalah maf'ulun bihi. Namun apa? In lam yanub an fa'ilin. Jika tidak ada naibul fa'il. Ya, jika Eh, fi, jika isim tersebut bukan merupakan naibul fa'il, maka nasabkanlah. Contohnya apa? Nahwu bertul kutuba. bertul kutuba. Saya merenungi buku-buku tersebut. Maka al-kutuba itu adalah maf'ul bihi yang dia mansub karena fi'il muta'addi tadabbartu. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan dua bait ini yan qasimul fi'lut tammu min haitsu ta'addi wal luzumi ila qismaini fi'il tam itu kalau dilihat dari sisi muta'addi dan lazimnya itu dapat dibagi menjadi dua macam fi'il kita lihat catatan kaki. Al-fi'lu tammu alladhi yaktafi bimarfu'ihi fi ta'tiyatil ma'na. Maka yang dimaksud dengan fi'il tam di sini adalah fi'il yang dengan isim marfu itu sudah cukup untuk e, menunaikan atau menyempurnakan makna. Berarti yang dinamakan dengan fi'il tam itu hanya dengan isim marfu yang biasanya menjadi fa'ilnya itu sudah cukup untuk menyempurnakan makna. Ya, mislu contohnya kataba. Ya, menulis, alima, mengetahui, safaro, ya, bepergian. Itu semua memerlukan fa'il. Dan dengan fa'il tersebut, maka jumlah tersebut sudah menyempurnakan atau menunaikan nanya. Wa muqabiluhu an-naqisu. Dan lawan dari fi'il tam itu adalah fi'il naqis. Karena apa fi'il naqis itu tidak cukup dengan isim marfu saja untuk menyempurnakan atau menunaikan makna. Mithlu contohnya kana wa akhawatiha Ya, contohnya adalah ke anak dan saudari-saudarinya. Wa baqiyatil af'alin nasikhati. Dan fi'il-fi'il nasikh yang lain, yang sudah kita bahas sebelumnya. Wa qad madha fi fi kana Dan itu semua sudah berlalu penjelasannya di bab kan. Kita kembali ke atas. Jadi fi'il tam itu kalau dilihat dari sisi muta'ati dan lazimnya itu dapat dibagi menjadi dua macam. Al-awwalu yang pertama al-muta'ati yaitu fi'il muta'ati. Wa huwa alladhi yasilu ila maf'ulihi bi nafsihi wa huwa alladhi yasilu ila maf'ulihi bi nafsihi yang dimaksud dengan fi'il muta'addi di sini, itu adalah fi'il yang dapat bersambung langsung dengan maf'ulnya. Ya, dengan sendirinya, dengan langsung, fi'il tersebut itu dapat langsung e, bersambung dengan maf'ulnya. Ya, maka ini adalah definisi yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait tadi. Mungkin selama ini kita mengenalnya yang namanya muta'ati itu yang memerlukan objek. Ya, fi'il transitif. Ya, kata kerja transitif. Maka itu yang kita pahami. Namun di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan penjelasan bahwa fi'il muta'ati adalah fi'il yang dapat bersambung langsung dengan maf'ulnya. Karena nanti akan ada penjelasan bahwa fi'il lazim itu juga dapat memiliki objek namun dia memerlukan bantuan huruf jar. Kita lihat catatan kaki. Al-muradu al-maf'ulu bihi. Tadi yang dimaksud dengan bersambung langsung dengan maf'ul itu adalah maf'ul bihi. Amma baqiyatul mafa'ilil atiyati fi biha fayamalu fihal mutaaddi wallazimu. Adapun maf'ul-maf'ul yang lain yang nanti akan datang di bab-babnya masing-masing, maka baik fi'il mutaaddi dan fi'il lazim itu sama-sama dapat beramal kepada maf'ul-maf'ul tersebut. Ya, jadi yang dimaksud maf'ul di bab ini adalah maf'ulun bihi. Kita kembali ke atas fala yahtaju ila harfi jarrin. Maka yang namanya fi'il muta'addi itu tidak perlu bersambung dengan maf'ul dengan bantuan huruf jar. Ya, artinya fi'il muta'addi tidak memerlukan bantuan huruf jar untuk bersambung dengan maf'ulun bihi. Wala ghairihi dan juga tidak perlu bantuan huruf atau kata-kata yang lain. Mimma yu'addi ila ta'diyatil fi'lil lazimi. Ya, atau lebih tepatnya, wala ghairihi mimma yu'addi ila ta'diyatil fi'lil lazimi. Dan juga fi'il muta'addi itu tidak memerlukan huruf atau kata-kata lain yang dia itu dapat memuta'addikan fi'il lazim. Ya, kita tahu bahwa fi'il lazim itu dapat dimutaatikan. Ya, misalnya diubah wazannya menjadi af'ala atau fa'ala. Maka fi'il muta'ati tidak memerlukan bantuan-bantuan yang seperti itu. Ya, contohnya apa? Akramtul ghoriba. Ya, akramtul ghoriba. Saya telah memuliakan orang asing tersebut maka kita tahu bahwa asalnya karuma itu adalah fi'il lazim. Namun, dia dapat diubah menjadi muta'ati karena bantuan hamzah, yaitu yang tadinya fa'ula itu mengikuti wazan af'ala, menjadi akromtul ghoriba. Maka yang namanya fi'il muta'ati tidak memerlukan bantuan hamzah yang seperti ini. Kemudian, athani jenis fiil yang kedua dilihat dari sisi dilihat dari sisi mutaati dan lazimnya itu adalah al-lazimu fiil lazim wa huwa alladhi la yasilu ila maf'ulihi illa harfi jarrin Nah, ini mengikuti definisi yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Yang namanya fiil lazim adalah fiil yang dia itu tidak dapat bersambung dengan maf'ul bihi, melainkan dengan bantuan huruf jar. Ya, berarti di sini fi'il lazim itu memungkinkan memiliki maf'ul bihi. Namun perlu bantuan huruf jar. Nahwu contohnya marortu bil madarosati atau bil mudarrisati. Saya melewati sekolah atau saya berpapasan dengan guru perempuan tersebut. Maka di sini marro itu fi'il lazim. Ya, atau marortu itu fi'il lazim. Karena dia hanya dapat bersambung dengan maf'ulnya, yaitu al-madarosah di sini, itu dengan bantuan huruf jar ba. Ya, tidak bisa saya katakan marortul madarosata atau marortul mudarrisata, tidak boleh. Ya, maka ini adalah fi'il lazim au bi ghairihi mimma yuaddi ila ta'diyati. Atau fi'il lazim itu adalah fi'il yang dapat bersambung dengan maf'ulnya dengan sesuatu ya selainnya, selain huruf jar yang dapat memutaaddikan fi'il tersebut. Ya, menyempurnakan menjadi mutaaddi. Contohnya apa? Kal hamzati, seperti huruf hamzah. Seperti tadi, nahwu akhrajatu zakata mali. Ya, akhrajatu zakata mali. Saya telah mengeluarkan zakat mal saya. Maka akhrajatu itu mengikuti wazan af'ala. Karena asalnya tadi apa? Khoroja. Khoroja itu fi'il lazim. Tetapi dia dapat menjadi muta'ati jika dia mengikuti wazan af'ala menjadi akhraja. Kemudian kita lanjutkan walil fil walil fi'lil muta'addi matani. Dan bagi fi'il muta'addi itu ada dua tanda. Al-ula tanda fi'il muta'addi yang pertama antat tasila bihi haun bahwa fi'il muta'ati tersebut dapat bersambung dengan domir ha ta'udu alal maf'uli bihi. Yang domir ha tersebut itu kembalinya kepada maf'ul bihi. Nah, ini tanda yang penting. Ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau bahwa hak tersebut itu harus maf'ul bihi. Nahwu contohnya alkitabu korok tuhu Alkitabu korok qara'tuhu. Kitab tersebut saya membacanya. Maka hak yang ada pada qara'tuhu itu kita dapat memastikan bahwa hak tersebut maf'ulun bihi. Karena apa? Hak tersebut itu kembalinya kepada kitab. Ya, berarti takdirnya qara'tul kitab. Ya, qara'tul kitab itu pasti alkitab kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Ya, ini yang wajar kita temui. Ya, namun ternyata ada hak yang kembalinya tidak kepada maf'ul bih. Ya, kita lihat contohnya. Wahtarozna bil maf'uli bihi minal ha'illati ta'udu 'alal masdari. Dengan memasukkan uh, istilah atau definisi atau memasukkan istilah maf'ul bihi dalam definisi, maka kita mengecualikan atau mengeluarkan hak yang kembalinya kepada masdar atau maf'ul mutlak. Berarti hak yang bersambung dengan fiil itu tidak selalu berupa maf'ul bih. Ya, terkadang ya, walaupun jarang itu dapat kembali kepada masdar atau maf'ul mutlak fa innaha tattasilu bil fi'lil muta'addi karena hak yang kembali kepada masdar itu dapat bersambung kepada fi'il muta'addi ya contohnya nahwu al ikramu akramtuhu khalidan ya al ikramu akramtuhu khalidan ini mungkin jarang kita temui ya kemuliaan saya memuliakan Khalid dengan pemuliaan tersebut. Ya, berarti kita lihat akrom tuh di sini itu sudah memiliki maf'ulun bihi, yaitu apa lafat Khalidan. Maka hak yang ada pada akrom tuhu itu bukan kembali kepada maf'ul bih, tetapi kembalinya kepada apa? Al-ikromu. Maka kita tahu al-ikromu itu adalah masdar dari akroma yukrimu. Maka kedudukannya dalam jumlah ini, hak itu sebagai maf'ul mutlak. Ya, ini jarang kita temui namun ada. Berarti takdirnya, akrom tu kholidan ikroman. Ya, hak itu kembalinya kepada ikroman. Ya, ikroman. Berarti kembalinya kepada masdar atau maf'ul mutlak saya memuliakan Khalid dengan pemuliaan tersebut. Kemudian walazimi, ya, maka hak yang kembali kepada masdar itu selain bersambung dengan fiil mutaaddi juga dapat bersambung dengan fiil lazim. Ya, ini menunjukkan ini bukan kekhususan bagi fiil mutaaddi. Nahwu contohnya al-qiyamu bil wajibi qumtuhu ya al-qiyamu bil wajibi qumtuhu ya menunaikan atau mengerjakan tugas ya saya mengerjakannya maka kita tahu qoma yaqumu itu fi'il lazim tidak dapat bersambung langsung dengan um, mif'ul bihi langsung ya tidak bisa maka dia hanya dapat bersambung dengan e, maf'ul bihi dengan bantuan huruf jar Maka kum tuhu di sini kita tahu hak di situ tidak mungkin maf'ul bihi. Ya, tidak mungkin. Karena kalau maf'ul bihi pasti kum tu bihi. Maka karena kum tuhu, nah kita tahu hak di sini kembalinya kepada maf'ul mutlak atau masdar, yaitu kembali kepada al-qiyamu. Maka tu bil wajibi al-qiyaman Ya, kembalinya adalah kepada kiaman yang ada pada al-qiyamu. Ya, maka tadi bahwa hak yang kembali kepada masdar itu juga dapat bersambung langsung dengan fi'il lazim. Nah, kemudian walha illati ta'udu 'ala dzarfi. Dan juga dengan memasukkan kata maf'ul bih dalam definisi, kita mengecualikan hak yang kembalinya kepada Zaraf, Nahwu contohnya, Al-laylata qumtuha, Ya, Al-laylata qumtuha, Wan-nahara sumtuhu. Maka al-lailata, ya, kita tahu bahwa itu dhorof zaman. Dan qumtu tadi fi'il lazim. Maka ha yang di situ pasti kembalinya kepada dhorof. Ya qumtuha. Ya, ha itu kembali kepada al-lailata. Berarti saya berkiam ya, salat malam atau menghidupkan malam pada malam hari. Wan nahara sumtuhu dan siang hari saya berpuasa pada waktu tersebut. Ya, soma yasumu juga fi'il lazim, maka kita tahu hak di situ pasti bukan maf'ul bih, namun kembalinya kepada dzaraf yaitu an-nahara. Kemudian asaniatu tanda fi'il muta'addi yang kedua itu adalah an min masterihi ismu maf'ulin tamun bahwa dari masdarnya fi'il muta'addi itu dapat diturunkan atau dapat diderivasi dapat dibentuk isim maf'ul yang tam ya maka kita tahu biasanya dari masdar itu kita bisa membentuk isim fa'il. Maka ada juga isim maf'ul. Nah, tanda dari fi'il muta'addi, dari masdarnya fi'il tersebut, itu dapat dibentuk isim maf'ul, ya, yang tam. Kemudian beliau melanjutkan, bihaithu la yahtaju ila harfi jarrin. Ya, maksudnya adalah, ya, di mana tidak memerlukan huruf jar. Ya, huruf jar. Nihwu contohnya al-wajibu maktubun. Al-wajibu maktubun. Tugas tersebut yang telah tertulis, atau tertulis. Maka maktubun itu adalah dari fiil kataba yaktubu yang masdarnya adalah kita kitabatan. Maka dari masdar kitabatan itu dapat dibentuk isim fa'il katibun. Kemudian dapat dibentuk isim maf'ul maktubun. Ya, yang maktubun adalah isim maf'ul yang tam. Ya, maka kita lihat catatan kaki yang ada. Ya, maka di sini beliau menjelaskan la buddha ma'aha tainil alamataini minalittila'i ala ma'ajimil lughati. Nah, ini kaidah yang sangat penting bagi kita. Hampir ya, sama dengan dua tanda tadi, dua tanda fi'il muta'ati tersebut, itu kita tetap harus, ya, tidak bisa tidak, ya. kita harus merujuk ke kamus-kamus bahasa Arab. Ya, secara umum itu tadi hanya tanda saja. Ya, bahwa fi'il muta'ati itu dia tanda yang pertama itu dia harus dapat bersambung hak pada hak yang kembali pada maf'ul bih. Kemudian yang kedua dapat dibentuk e, isim maf'ul yang tam. Namun pada dasarnya kita tetap harus merujuk kepada kamus-kamus bahasa Arab kalisani ya seperti kitab Lisanul Arab. Kemudian wal qamusi ya dan juga kitab Qamus Al-Muhit. Wa ghairihima lima'rifatil fi'lil lazimi wal muta'addi. Ya dan selain kedua kamus tersebut untuk mengetahui mana yang fi'il lazim dan mana yang fi'il muta'addi wa ma'na kulli fi'lin dan juga mengetahui makna dari masing-masing fi'il tersebut. Jadi pada dasarnya ya tanda tadi hanya untuk membantu. Namun untuk kepastiannya kita tetap harus merujuk kepada kamus bahasa Arab. Kita kembali ke atas. Kemudian amma alamatul fi'lil lazimi fasatati insyaallahu. Adapun tanda dari fi'il lazim itu maka akan datang nanti insyaallahu. Wa hukmul fi'lil muta'addi annahu yansibul maf'ula bihi in lam yanub an fa'ilihi. Dan hukum dari fi'il muta'addi bahwa fi'il muta'addi itu menasabkan maf'ul bih. Ya, namun syaratnya in lam yanub an fa'ilihi. Jika maf'ul bih tersebut tidak menggantikan fa'il atau tidak menjadi naibul fa'il. Kita tahu bahwa naibul fa'il asalnya adalah maf'ul bih. Selama maf'ul bih itu tidak menjadi naibul fa'il, maka fi'il muta'ati dapat menasabkan maf'ul bihnya. Ya, karena naibul fa'il itu marfu. Namun kalau dia tidak menjadi naibul fa'il, maka dia nasab. Wal maf'ulu bihi, dan yang dimaksud dengan maf'ul bih, ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Yang dimaksud menjadi maf'ul bih adalah isim mansub yang perbuatan dari fa'il itu terjadi padanya. Mudahnya objek perbuatan. Objek perbuatan. Jadi isim mansub yang menjadi objek perbuatan. Isim mansub yang perbuatannya fa'il itu terjadi padanya. Wal muradu biwuku'il fi'li dan yang dimaksud dengan ya tertimpa atau terkena ya nah, fi'il tersebut, perbuatan tersebut atau perbuatan tersebut terjadi padanya itu adalah ta'alluquhu bihi min ghairi wasitatin yaitu keterkaitan atau keterikatan maf'ul bih dengan fiilnya tanpa adanya perantara sawaan ala jihati thubuti ya ini definisi yang lebih rinci yang lebih bagus ya sama saja apakah Eh, fiil tersebut, perbuatan tersebut terjadi padanya, ya terjadi padanya, mithlu fahim darsa, ya fahim darsa. Saya telah memahami pelajaran tersebut. Ya, maka um, kejadian fahman, pemahaman itu terjadi pada diri saya. Ya, maka iktarsa itu maf'ul bih. Ya, awin nafi namun bisa juga uh, perbuatan atau kejadian paham itu tidak terjadi pada saya. Namun tetap disebut sebagai maf'ul bih. Mithlu contohnya lam afhamid darsa. Ya, lam afhamid darsa. Saya tidak memahami pelajaran tersebut. Maka di sini fahman ya atau pemahaman tidak terjadi pada saya. Ya, namun at-tersa tetap dimaknai atau disebut sebagai maf'ul bih. Karena apa? Ada keterkaitan antara afham dengan at-tersa tanpa adanya perantaraan huruf jar atau yang lainnya. Kemudian wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala alamatul fi'il mu'adda ila akhirih. Ai maksudnya alamatul fi'lil mu'adda ila maf'ulihi an tasila bihi ha'an. Bahwa tanda fi'il muta'addi ya yang dia itu memerlukan maf'ul itu dia bersambung dengan ha ta'udu ala ghairil masdari namun hak tersebut kembalinya kepada yang bukan master. wa hiya ha'u al-maf'uli bihi, yaitu yang dimaksud hak yang bukan masdar adalah hak maf'ul bihi. Nahwu amila, ya contohnya adalah fi'il amila. Fatakulu, maka engkau katakan al-khairu amil tuhu. Kebaikan tersebut saya mengerjakannya. Maka hak yang ada pada amil tuhu itu kembalinya kepada maf'ul bih, bukan masdar, bukan juga dzaraf. Wansib bihadal fi'lil muta'ati maf'ulahu. Maka nasabkanlah dengan fi'il muta'ati tersebut maf'ulnya, ya maf'ul bihinya. Innam yanub anil fa'ili. Jika maf'ulnya tersebut tidak menjadi naibul fa'il. Nahwu contohnya tadabbartul kutuba. Ya, saya merenungkan kitab-kitab tersebut fa inna ba'anil fa'ili rufi'a akan tetapi jika al kutuba di sini itu menggantikan fa'il yang menjadi naibul fa'il ya maka rufi'a maka al kutuba itu dimarfukkan menjadi al kutubu fatakulu maka engkau katakan tutup birotil kutubu ya tutup birotil kutubu tutup birot al-kutubu ya maka al-kutubu di sini itu menjadi naibul fa'il. Maka dimarfukkan. Kemudian kita lanjutkan. Al-fi'lul lazimu wa alamatuhu. Wa alamatuhu. Ya al-fi'lul lazimu wa alamatuhu. Kemudian di sini kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu fi'il lazim dan tanda-tandanya. Kemudian beliau mengutip kembali ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-269 sampai ke bait 271. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan walazimun ghairul mu'adda wa khutim luzumu af'alis sajaya kanahim. Dan yang namanya fi'il lazim itu adalah yang kebalikan dari fiil muta'addi. Kemudian wa khutima luzumu af'ali sajaya ka nahim. Dan fiil lazim itu dapat dipastikan pada fiil-fiil yang menunjukkan as-sajaya. Ya, dapat dipastikan pada fiil-fiil yang menunjukkan makna sajaya, yaitu sifat atau watak. Yaka nahima Contohnya adalah fi'il nahima. Nahima itu rakus. Ya, rakus itu menunjukkan sifat atau watak. Maka kita dapat memastikan memastikan nahima itu adalah fi'il lazim. Kemudian beliau melanjutkan kadhaf alalla wal mudahiq an sasa. Ya kadhaf alalla wal mudahiq an sasa wa maqtada nadhafatan Demikian juga fi'il lazim itu dapat dipastikan pada fi'il yang mengikuti wazan if'alalla. Ya, ketika kita mengetahui ada fi'il yang mengikuti wazan if'alalla, maka itu lazim. Kemudian wal mudahi ik'an sasa, wal mudahi ka'an sasa. Dan juga fi'il lazim itu dapat dipastikan pada fi'il-fi'il yang serupa dengan ika'an sasa. Ya, ika'an sasa. Ya, serupa dengan ika'an sasa. Maka kita mengetahui bahwa ika'an sasa itu mengikuti wazan if'an lala. Ya, ika'an sasa itu untuk ya, unta itu menolak untuk patuh. Ya, dia ya, ingin mengikuti keinginannya sendiri, tidak mau patuh. Ya, maka ika'an sasa itu mengikuti wazan if'an lala. Ya, if'an lala. Maka yang mengikuti wazan if'an lala itu juga dapat dipastikan itu fi'il lazim. Kemudian wama ketadha nadhafatan au tanasa dan juga fiil-fiil yang menunjukkan makna bersih atau menunjukkan makna kotor itu juga dapat dipastikan bahwa itu fi'il lazim. Au aradon au tawa'al mu'adda liwahidin kamattahu famtadda. Atau fi'il-fi'il yang menunjukkan makna arad. Ya, arad itu sifat yang tidak selalu menetap pada suatu zat. Artinya sifat itu kadang muncul, namun juga kemudian dapat hilang. Nanti akan ada penjelasannya. Nanti akan ada penjelasan dari uh, sifat arot ini. Nah, itu juga termasuk dalam fi'il lazim. Au tawa'al mu'adda liwahidin. Atau fi'ilnya itu adalah fi'il mutawa'ah. Ya, kita sudah membahas sebelumnya apa itu fi'il mutawa'ah. Namun, fi'il mutawa'ah bagi fi'il muta'ati untuk satu maf'ul, nah itu juga dapat dipastikan itu fi'il lazim. Contohnya apa? Kamat dahu famtadda. Ya, mat dahu famtadda. Ya, dia meluaskan benda tersebut, maka imtadda, maka benda tersebut itu menjadi luas. Maka mat maddahu, madda itu adalah muta'ati Eh, satu maf'ul. Ya. Satu maf'ul. Maf'ulnya adalah hak di situ. Maka kemudian yang eh, fi'il mutawa'ah itu adalah yang menjadi akibat dari fi'il sebelumnya. Ya, yang menjadi akibat dari fi'il sebelumnya. Karena dia meluaskan benda tersebut, ya, maka akibatnya apa? Benda tersebut menjadi luas. Ya, maka imtadda. Imtadda di sini fa'ilnya adalah hak yang ada pada maddahu. Ya, maka im, imtadda adalah fi'il mutawa'ah dan itu dapat dipastikan itu fi'il lazim. Ya, selama fi'il yang sebelumnya yang menjadi sebab itu adalah muta'ati bagi satu fi'il. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan al-lazimu ma laisa bi mutaatin yang disebut dengan fi'il lazim itu adalah yang bukan berupa fi'il muta'ati. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Hunaka naw'un minal af'ali yusta'malu muta'attiyan wa laziman. Namun di sana ya atau kita dapat menemui jenis-jenis fiil yang dapat digunakan sebagai muta'ati dan juga dapat digunakan sebagai fi'il lazim. Ya, ada fi'il yang dapat menjadi muta'ati, dapat menjadi lazim. Wal ma'na wahidun. Dan baik digunakan sebagai muta'ati atau lazim, itu maknanya sama. Mithlu, contohnya, nasoha. Ya, menasihati. syakaroh bersyukur atau berterima kasih. Kala ya menakar, wazana menimbang, wa ghairihima, wa ghairiha dan selain fiil-fiil tersebut. Maka fiil-fiil tadi nasoha, syakara, kala, wazana itu dapat menjadi mutaati atau dapat menjadi lazim dan maknanya tetap. Takulu engkau dapat mengatakan nasahtuhu Ya, saya menasihatinya. Ini berarti muta'ati. Wa nasakhtu lahu. Namun juga dapat dibaca nasakhtu lahu. Ini berarti fi'il lazim. Ya, maknanya sama, menasihati. Wa syakartuhu. Untuk syakaro bisa ya, syakartuhu. Saya berterima kasih kepadanya. Wa ini berarti muta'ati. Kemudian syakartu lahu dan menggunakan bantuan huruf jar lam. Ya, ini menjadi fi'il lazim. Maknanya juga sama. Ila akhirih. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-19. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Wahai Rabbku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu. Maka perhatikan di sini ashkura ni'mataka. Ashkura ni'mataka. Berarti di sini fiil syakaro yashkuru itu menjadi fiil mutaaddi dia dapat bersambung dengan maf'ulnya tanpa bantuan huruf jar. Wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-172 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman washkuru lillah washkuru lillah dan bersyukurlah kepada Allah. Maka di sini fiilnya menjadi fiil lazim menjadi fi'il lazim. Karena antara ishkuru dengan lafdul jalalah Allah itu bersambung dengan huruf jar. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-62 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ansahu lakum. Ya, dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Maka di sini kita melihat fi'il nasoha yansohu itu menjadi lazim karena menggunakan bantuan huruf jer, lam untuk bersambung kepada maf'ulnya yaitu dhamir kum. Waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat ketiga wa idha kaluhum awwazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi. Maka di sini ada fiil kala dan wazana atau kalu dan wazanu. Nah, ini bersambung langsung dengan maf'ul bihinya. Ya. Maka di sini kita tahu bahwa ini fiil-fiil ini itu menjadi fiil muta'addi. Kemudian kita lanjutkan. Fama ja'a muta'attiyan nasaba ma ba'dahu ala annahu maf'ulun bihi. Maka ketika fiil-fiil tersebut datang sebagai fiil muta'atti, maka fiil-fiil tersebut menasobkan apa yang setelahnya sebagai maf'ulun bihi. Wa ma ja'a laziman jarra ma ba'dahu liwujudi harfil jarri. Adapun yang fiil-fiil tadi kalau datang sebagai fiil lazim ya, maka dia memajarurkan yang datang setelahnya karena adanya huruf jar. Wanzur dapat dilihat di Adabul Katib, ya, kitab Adabul Katib Libni Qutaibata, buah karya Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala. Safhata 30 wa 20 wa 500 mi'atin pada halaman 523. Kita kembali ke atas. Fala tatasilu bihi haul maf'uli bihi. Maka fi'il lazim itu tidak dapat bersambung langsung dengan ha yang merupakan maf'ul bih. Wala yusaghu min mastarihi ismun maf'ulun ismu maf'ulin tamun. Ya, wala yusaghu min mastarihi ismu maf'ulin tamun. Dan juga dari masdar yang fi'il lazim itu tidak dapat diderivasikan atau diturunkan isim maf'ul yang tam. Kemudian kita lanjutkan wa qad uniyan nahwiyuna bil af'alil lazimati. Dan sungguh para ulama nahwu itu sangat memperhatikan, memberikan perhatian yang besar kepada fi'il-fi'il lazim wa wada'u laha qawaida dan juga para ulama nahwu itu meletakkan kaidah-kaidah bagi fi'il lazim at-taqribiyyata i'timadan ala ma warada fi ma'ajimil lughati yang kaidah-kaidah tersebut dapat mendekatkan ya menjadi pendekatan yang itu bersandar kepada ya fiil-fiil lazim yang terdapat pada kamus-kamus bahasa Arab. Ya, jadi para ulama itu membantu kita memberikan kaidah yang mendekatkan. Yang itu semua bersandar pada ya fiil-fiil lazim yang dapat ditemui di kamus-kamus bahasa Arab. Faba'dul af'alil lazimati yastadillu ala luzumihi bima'nahu maka sebagian dari fiil-fiil lazim itu menunjukkan bahwa dia itu fiil lazim. Ya, kita dapat mengetahuinya dari maknanya. Ya, maknanya itu sudah menunjukkan makna lazim. Ya, makna yang mungkin tidak memerlukan uh, objek. Contohnya tadi fiil-fiil yang menunjukkan sifat. Ya nahima rakus. Ya nahima rojulu laki-laki tersebut rakus, tidak memerlukan objek. Ya, dari maknanya kita sudah tahu bahwa itu fi'il lazim. Wa ba'duha yastadillu ala luzumihi biwaznihi. Dan sebagian dari fi'il-fi'il lazim itu menunjukkan bahwa dia fi'il lazim dari wazannya. Ya tadi yang disebutkan contohnya oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan wa min ashari alamatil fi'lil lazimi mayali. Dan di antara fi'il fi, di antara tanda-tanda fi'il lazim yang paling masyhur itu adalah yang berikut ini. Al-ula, tanda yang pertama, kullu fi'lin dalla ala sajiyatin. Tanda dari fi'il lazim adalah setiap fi'il yang menunjukkan akan sajiyah. Ya, menunjukkan akan sajiyah. Apa itu sajiyah? Wahiyah sifatul lazimatu li sahibiha. Yang dimaksud sajiyah adalah sifat yang terus-menerus ada, selalu ada, selalu menetap pada pemilik sifat tersebut. Allati la tufariquhu. Yang sifat tersebut itu hampir pasti tidak akan lepas dari pemilik sifat tersebut. Illa lisababin kohirin. Kecuali jika ya ada sebab yang kuat. Jadi asalnya yang, yang namanya sajiyah itu adalah sifat yang menetap pada pemiliknya. Ya, dan hampir tidak akan terlepas dari pemiliknya tersebut. Mislu contohnya syarufa. Ya, terhormat. Ya, orang yang terhormat ya hampir pasti selalu terhormat. Karuma, mulia. Ya, orang yang mulia atau sesuatu yang disifati mulia itu ya hampir pasti selalu mulia. Zorufa, ya cerdas. Orang yang cerdas hampir pasti selalu cerdas. Nahima, ya rakus. Ya, maka orang yang rakus ya hampir pasti selalu rakus. Atau kita lihat catatan kaki terkait nahima ini. Innahamu, annahamu, annahamu adalah masdar dari nahima. Muharrokatun, ya, dan diberi harokat haknya. Ya, bukan annahmu, tetapi annahamu. Nah, ini hanya bisa kita tahu dari kamus. Tidak selalu bahwa yang namanya masdar itu selalu fa'lan. Bisa juga fa'alan seperti ini. Wannahamatu. Dan masdar yang lain dari nahima adalah annahamah. Ka sahabatin. Dan annahamatu itu mengikuti wazan yang sama dengan sahabatun. Ya, berarti fa'alatun. Apa yang dimaksud dengan annaham? ifratu syahwati fit ta'ami yaitu keinginan yang berlebih pada makanan ya, keinginan makan yang berlebih wa alla tamtali'a ainul akili ya dan diri atau si pemakan tersebut orang diri seorang yang memakan tersebut itu tidak merasa kenyang wala yashba'u dan juga tidak merasa puas. Ya, berarti terus-menerus ingin makan. Ya tidak kenyang-kenyang. Ya semoga kita terlindungi dari sifat yang seperti ini. Al-qamusu ini definisi yang ada pada kamus al-muhit. Kita kembali ke atas. Itu nahima. Samina ya gemuk Ya, orang yang gemuk ya hampir pasti selalu gemuk. Nahufa. Ya. Kebalikannya kurus. Ya, itu juga ya sifat yang hampir selalu ada pada dirinya. Wal ghalibu anna hadzan naw'a yakunu ala wazni fa'ula. Dan biasanya fiil-fiil yang masuk dalam kategori ini yaitu yang menunjukkan sifat sajiyah yang akan selalu ada itu mengikuti wazan fa'ula. Ya biasanya, ya seperti tadi syarufa, karuma, dharufa, nahufa. Ya tetapi ada juga yang mengikuti wazan lain. Ya seperti fa'ila yang ada pada nahima dan samina. Athaniyatu tanda yang kedua kullu fi'lin ala wazni if'alalla yaitu setiap fi'il yang mengikuti wazan if'alalla Mislu contohnya azza, Ya, merasa muak. Wa qasha'arra, ya dan iqsha'arra ya, merasa merinding. Itma'anna. Merasa tenang. Tidak ada wa ya. azza, iqsha'arra, itma'anna. Ya, ish, azza, muak kemudian iqsha'arra merinding, itma'anna ya, merasa tenang, tentram. Maka itu semua mengikuti wazan if'alalla. Maka kita dapat pastikan fiil-fiil tersebut itu adalah fiil lazim. Kemudian al-thalifatu, yang ketiga kullu fi'alin ala wazni if'annala. Ya kullu fi'alin ala wazni if'annala. Mithlu contohnya iqa'an sasa. Ya, iqa'an sasa. Itu mengikuti wazan if'annala. Iqa'an sasal jamalu. Ya, iqa'an sasal jamalu. Apa maksudnya? Kita lihat catatan kaki. Ai aba an yanqada. Ya, menolak untuk patuh. Ya, maka ika sasal jamalu maksudnya adalah unta tersebut menolak untuk patuh. Maka iqa'an sasa adalah fi'il lazim. Kita kembali ke atas. Kemudian ihron jama. Ya, ihron jama itu juga mengikuti wazan if'an lala. Ya, ihron jamal qawmu. Ihron jamal qawmu. Apa artinya? Kita lihat. Nah, ikhron jama itu memiliki makna yang berbeda tergantung fa'ilnya. Kalau ikhron jama rojulu, laki-laki tersebut ihron jama, maksudnya aradal amro thumma roja'a anhu. Ya, berarti laki-laki tersebut menginginkan sesuatu, kemudian ya tidak jadi menginginkannya. Itu kalau ihron jamar rojulu. Tapi kalau wal qawmu awil ibilu, kalau ihron jamal qawmu, ya atau ibilu, itu maksudnya ijtama'a ba'duha ala ba'din wazdahamu. Ya, kalau ikhron jamal qaumu itu berarti ya perkumpulnya uh, sebagian mereka dan berdesak-desaan. Maka tadi ikhron jamal qaumu ya berarti kaum tersebut berdesak-desakan. Ini dapat dilihat di Al-Qamus, dapat dilihat di Al-Qamus Al-Muhit. Kita kembali ke atas. Yang tadi berarti mengikuti wazan if andala itu semua adalah fiil lazim. Kemudian ar-rabi'atu tanda keempat bagi fiil lazim madalla ala nadhafatin yaitu fiil-fiil yang menunjukkan makna nadhafah ya bersih. Nahwu contohnya tahurat thawbu. Ya baju tersebut bersih. Nadzufal makanu tempat tersebut ya, ya bersih. Wadu'a wajahuhu. Ya, wajahnya itu ya, bersih juga. Ya, dengan makna yang bermacam-macam ya, berkilat ya, kemudian yang menunjukkan makna bersih. Itu semua menunjukkan nadhafah, kebersihan. Maka itu semua adalah fi'il lazim. Ya, ini tanda-tanda yang sudah disebutkan oleh Ibnu Malik. Kemudian al satu tanda kelima yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam uh, alfiyah beliau kullu fi'lin dalla ala danasin yaitu setiap fi'il yang menunjukkan makna kotor ya kebalikan dari nadhafah. Nahwu contohnya danisat danisat thawbu danisat thawbu baju tersebut kotor wa wasikho wa qadirul makanu ya wasikho kotor qadirul makanu tempat tersebut kotor wa najisa najis ya maka itu semua menunjukkan makna kotor maka itu dapat dipastikan semua fiil tersebut adalah fiil lazim kemudian asa di satu eh, tanda yang keenam kullu fi'lin dalla ala aradin yaitu setiap fiil yang menunjukkan makna arad. Yang menunjukkan makna arad. Apa itu arad? Wa huwal ma'na tari'ul ladzi laisa lahu tulu thabatin. Ya wa huwal ma'na wa huwal ma'na wa huwal ma'na tari'u alladzi laisa lahu tulu thabatin. Arad itu adalah makna yang tiba-tiba muncul, yang dia itu ya tidak menetap dalam waktu yang lama. Ya itu yang maknanya arad. Artinya suatu sifat yang tidak terus-menerus ada pada pemiliknya atau bahkan waktunya sebentar. Nahwu contohnya maridho aliyun. Ya Ali sakit. Ya, yang namanya sakit itu yang muncul tiba-tiba dan tidak akan menetap ya terus-menerus ada pada dirinya ya biasanya wahmarra wajahuhu ya dan wajahnya memerah ihmarra wajahuhu wajahnya memerah yang namanya memerahnya wajah ya tiba-tiba muncul mungkin sewaktu malu namun setelah itu akan kembali ke warna aslinya kemudian warta asyad yaduhu ya irta asyad yaduhu ya tangannya gemetar yang namanya gemetarnya tangan ya tiba-tiba muncul mungkin waktu ketakutan namun itu tidak dalam waktu yang lama. Maka semua fiil yang menunjukkan makna-makna arad ini, itu adalah fiil lazim. Kemudian asabi'atu, tanda fiil lazim yang ketujuh, itu adalah kullu fi'alin mutawwi'in, li fi'alin muta'atin li wahidin. Yaitu setiap fiil yang mutawa'ah, yang menjadi akibat menjadi akibat dari apa? Fi'il muta'ati yang fi'ilnya muta'ati ke satu maf'ul. Ya, kita lihat catatan kaki. Taqaddama ta'riful mutawa'ati fi babi naibil fa'ili. Ya, sudah berlalu ya, definisi dan penjelasan dari fi'il mutawa'ah pada bab naibul fa'il. Ya, kita dapat kembali merujuk ke sana. Nahwud contohnya wafartul mala. Ya, saya memperbanyak harta. Fa tawaffaro. Maka harta tersebut menjadi banyak. Maka wafartu adalah fi'il muta'addi ke satu maf'ul. Ya, kemudian eh, yang menjadi akibat ya, maka fa tawaffaro hartanya itu menjadi banyak. Maka tawaffaro adalah fi'il mutawa'ah. Ya, tawafaro fa'ilnya adalah kembali kepada al-mal. Ya, jadi takdirnya tawafarol malu. Kemudian wakasartul khosyabata. Ya, saya mematahkan sepotong kayu tersebut. Fangkasarot. Maka kayu tersebut menjadi patah. Ya, ingkasarotil khosyabatu takdirnya. Ya, maka Kasartu itu adalah fiil muta'ati pada satu maf'ul. Maka ingkasarot itu menjadi akibatnya itu adalah fiil mutawa'ah. Maka tawaffaro dan ingkasaro itu adalah fiil lazim. Fa'inkana mutawi'an li fi'lin muta'attin lithnaini lam yakun laziman. Akan tetapi kalau fiilnya itu menjadi mutawa'ah, menjadi akibat dari fiil muta'ati yang fiilnya itu muta'ati kepada dua maf'ul. Maka fiil mutawa'ahnya tidak menjadi fiil lazim. Bal yakunu muta'atiyan ila wahidin. Akan tetapi fiil mutawa'ahnya itu menjadi fiil muta'ati namun kepada satu maf'ul saja. Nahwu contohnya 'allamtu Muhammadanil Qur'an. Saya mengajari Muhammad Al-Qur'an. Fata'allamahu. Maka Muhammad mempelajari Al-Qur'an. Maka 'allamtu itu fiil yang muta'atinya kepada dua maf'ul, yaitu Muhammadan dan al Qur'an. Maka fiil yang menjadi akibatnya itu adalah ta'allama. Ya ta'allama. Jadi maksudnya ta'allamahu, maksudnya Muhammad mempelajari Al-Quran. Maka ta'allama bukan fi'il lazim, tetapi fi'il muta'ati kepada satu maf'ul. Kemudian wa fahamtu salihanil mas'alata fa fahimaha. Ya. Saya memahamkan kepada Salih permasalahan tersebut. Maka ya Salih memahami permasalahan tersebut. Maka karena faham itu adalah mutaati kepada satu maf'ul, dua maf'ul, yaitu solihan dan al-mas'alata, maka fahima itu menjadi fi'il mutawa'ah, ya, namun dia bukan lazim, tetapi mutaati kepada satu maf'ul, yaitu ya solih memahami permasalahan tersebut. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, walazimun ghairul mu'atta ila akhirih. Ai maksudnya innal lazima ghairul mutaatti. Ya, bahwa fi'il lazim itu pokoknya yang selain fi'il mutaatti. Wal lazimu mahtumun fi af'ali sajaya. Dan fi'il lazim itu dapat dipastikan pada fiil-fiil yang menunjukkan makna saja ya, tadi sifat yang hampir pasti selalu ada. Wa ma kana ala wazni if'alalla ila akhirih dan juga dapat dipastikan bagi fiil yang mengikuti wazan if'alalla dan seterusnya yang sudah dijelaskan pada sebab ini. Wa qawlihi dan makna beli atau wa qawluhu iqansasa dan makna ucapan beliau iqansasa yuqalu sasal jamalu idza aba an yanqada. Ya dikatakan sasal jamalu jika unta tersebut menolak untuk patuh. Ya. Wa qawluhu wal mudahi ay al musyabihu. Dan yang beliau katakan al mudahi maksudnya adalah yang serupa. Wastilahu bani likin fil alfiyati annahu idza 'allaqal hukma 'ala shibhi shay'in fal muradu bihi al-lafdhu wa shibahuhu. Dan istilah yang digunakan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau annahu idza 'allaqal hukma ya jika beliau mengaitkan hukum ala shibhi shayin, ya mengaitkan hukum dengan kemiripan sesuatu fal muradu bihi maka yang beliau maksudkan ya fal muradu bihi dzalika yang beliau maksudkan dengan hal tersebut al lafdhu wa yaitu lafat itu sendiri dan yang serupa dengannya faka'annahu qala maka seolah-olah Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan waqa'an sasa wa mudhafihi ya waqa'an sasa wa mudhahihi yaitu fi'il iqa'an sasa dan yang serupa dengannya Wal muradu bihi dan yang dimaksud oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala di sini itu adalah kullu lafdhin ba'da nunihi harfani. Yaitu setiap lafat yang setelah nunnya, ya nun yang ada pada fi'il tersebut, yang ada pada wazan if'an lala, itu ada dua huruf ya, lalanya itu. Ya, ika'an, sasa, ya setelah nun ada dua sin Ya, mithlu contoh yang lain itu adalah ikhran jama. Ya, ikhran jama itu juga mengikuti wazan hmm. if'annal. Maka setelah nunnya itu ada dua huruf yaitu jim dan mim, ya ikhran jama. Ya, contoh yang lain apa? Ya ada fiil yang ya, terkenal yaitu Ifrong Ko'a yang muncul dalam syair-syair bahasa Arab. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.